tingkatkan ketakwaan di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa abad waktu tahun bulan pekan hari jam menit detik. Terus terjadi, terus berjalan. Lantar jial ayyamul latim madat. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghentikan perjalanan waktu. Watilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Peristiwa demi peristiwa tergilir dan terjadi dalam setiap waktu. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah ke atas, ada yang di atas ke bawah. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati, semua terjadi dalam perjalanan waktu. Sungguh detik-detik itu waktu sangat mahal. Tidak akan bisa ditukar walau orang miliki kekayaan seluas langit dan bumi. Ia tidak akan bisa mengulang waktu walau sedetik yang sudah berlalu. Karena itu di akhirat Subhanallah, manusia pada menyesal dan minta dikembalikan ke muka bumi walau sedetik. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kembalikan kami ke muka bumi walau sedetik. Orang yang berbuat zalim, kembalikan kami walau sedetik, niscaya akan menjadi orang saleh. Orang yang tidak beriman, kembalikan ke muka bumi Sedetik saja niscaya akan menjadi orang yang beriman. Orang yang pelit minta dikembalikan ke muka bumi. Sedetik niscaya akan jadi orang yang dermawan. Detik-detik sangat berharga wal ars demi detik. Karena itu orang beriman sangat menghargai detik demi detik. Walladinahum anil lagwi mu'ridun itu hal yang tidak bermanfaat ia akan tinggalkan demi menjaga detik-detik yang berharga dan setiap waktu yang Allah berikan pada kita detik-detik akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah karena itulah zikir ibadah detik ada ibadah seumur hidup haji ada ibadah tahunan salat id ada ibadah bulanan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 وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته